Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai permasalahan yang ke 27 daripada ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu ta'liful kutubil batilah wa nisbatuha ilallah. Itu mereka mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan bahwasanya kitab tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala atau menisbahkan kitab tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah yang akan kita bahas nanti. Permasalahan yang ke-27 adalah mengenai bahwasannya orang-orang Nah, barakallahu fikum Yahud dan yang semisalnya mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muallif al-mujaddid al syekh al-'alamah Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Al-mas'alatu sabi'atu wal ishrun, permasalahan yang ke-27. Tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ilallah. Allah. Itu mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakaulihi, seperti ucapannya, "Fawailun lilladhina yaktubuna al kitab Bi'aidihim summa yakuluna hadha min indillah." Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan mereka, fawailun, kecelakaan atau celakalah lilladzina bagi orang-orang yang mereka menulis alkitab, menulis sebuah kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau ini bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali. Kita lihat syarahnya. Qala syarih Wafakahullah taala Syekh al Fauzan. Wafakahullah taala min afatil yahud termasuk penyakit penyakitnya orang Yahud atau termasuk kejelekan atau kejahatan orang Yahud annahum yu'allifuna al-mu'allafati bahwasanya mereka mengarang sebuah karangan-karangan artikel-artikel wa yaktubunaha bi'aidihim. kemudian mereka menulis dengan tangan-tangan mereka wa yudamminunaha al-batil kemudian mereka memasukkan menyusupkan di dalam tulisan-tulisan tersebut kebatilan. Wa yakulun. Kemudian seraya mereka berkata Hada min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ini bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyahsulu ala mukafa'atin minan nas agar mereka mendapatkan nah barakallahu fikum mukafah mendapatkan ganti upah nah barakallahu fikum dari manusia. Aw yabi'u hadil kutuba atau mereka memperjualkan kitab-kitab ini fil aswak di pasar-pasar waktu diru alaihim amwalan kemudian mereka akan mendapatkan harta yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali prinsip atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini. Di antaranya perilaku orang Yahud. Jangan sampai kita mencontoh barakallahu fikum memalsukan Al-Qur'an, memalsukan As-Sunnah, memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nah barakallahu fikum demi mendapatkan harta demi mendapatkan jabatan atau kedudukan, jangan barakallahu fikum. Hati-hati. Apalagi sampai kita memasukkan sebuah hadis, kemudian menisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ancamannya berat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hadisnya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita sampaikan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi orang-orang yang bikin hadis palsu, ancaman bagi orang-orang yang memutarbalikkan nah barakallahu fikum Al-Qur'an, meletakkan letak ayatnya dipindah-pindah atau dibolak-balikkan dan semisalnya atau memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menisbahkan tulisan-tulisan mereka kepada nah barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala padahal nah barakallahu fikum bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan di sini wa tasniful kutubi ad-dhalati wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud. Nah, mengarang kitab-kitab yang sesat kemudian membikin penipuan atau pengkaburan terhadap manusia ini adalah pekerjaan orang-orang Yahud. Nah, kerjaannya mereka seperti itu. Wa man tashabbaha bihim min hadil ummah dan orang yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini hati-hati jangan sampai menyerupai sedikit pun ritual atau perilaku yang dilakukan orang Yahud nah barakallahu fikum hati-hati man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian mereka termasuk kelompok atau termasuk bagian dari kaum yang nah barakallahu fikum yang dia serupai wal iyad billah hati-hati Kemudian berikutnya qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahu Allah taala wal wajibu 'alal 'alim hina man yaktubu syai'an min al-'ilm maka yang wajib atas seorang yang alim yang berilmu ketika nah menulis sebuah artikel atau tulisan atau berupa ilmu di dalamnya an yattaqiyallah subhanahu wa taala hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala wala yaktuba illa ma yuwafiqul kitab sunnah dan hendaknya dia tidak menulis kecuali yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Li'annahu mas'ulun an kitabatih. Karena dia nanti akan ditanya tentang tulisannya barakallahu fikum. Naam. Fala yaktubu fi fatawah. Eh, ya fala yaktubu fi fatwahu wala fi mu'allafihi wala fi maqalatihi illa ma wa illa ma yuwafiqul kitab sunnah. Maka hendaknya dia tidak menulis di dalam fatwanya. Ya, tidak pula dalam artikel-artikel tulisannya, tidak pula dalam Nah, barakallahu fikum, lembaran-lembaran atau karangan-karangan kecuali yang mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yaktubu syai'an min 'indi nafsihi wa hawa. Dan jangan sampai dia menulis sesuatu nam sesuatu atau sedikit pun ya yang bersumber dari dirinya atau hawa nafsunya. Wa yaqul hadza min asy-syara'. Kemudian dia mengatakan ini termasuk bagian dari syariat. Au hadhihi syariah atau mengatakan inilah syariatnya. Berbahaya sekali membuat syariat yang baru Nah, barakallahu fikum membuat syariat yang baru yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu hati-hati. Nah, atau mengatakan bahasanya inilah metode dakwah yang benar, inilah metode dakwah yang sangat bagus dengan televisi, dengan memaparkan video-video yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah, ini kok ada dari mana? Syariat dari mana seperti ini? Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Wa ma aktsara tasnifal kutubi. Ya, alangkah banyaknya karangan-karangan ya, atau karangan kitab-kitab fi hadil ayyam pada hari-hari ini awir rasail atau na'am barakallahu fikum risalah-risalah eh, artikel-artikel lembaran-lembaran awil fatwa atau fatwa-fatwa ad dalah al-batilah yang sesat dan juga batil bismil Islam tapi menamakan apa menamakan dengan nama Islam bayangkan tuh tulisan-tulisan artikel-artikel walaupun di dalamnya kalau kita telusuri menghancurkan agama Islam dalam artian merusak nah barakallahu fikum kemurnian atau merusak Nah, barakallahu fikum kesempurnaan agama Islam, tapi mereka menisbahkan diri atau menisbahkan tulisannya tersebut kepada agama Islam. Wa hadza mithlu fi'l Yahud, yang seperti ini seperti perbuatan orang-orang Yahud. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Fa hadza yunabbihul muslim, maka yang seperti ini yunabbihul muslim. Naam, maka hendaknya memperingatkan seorang muslim alladzi yuridu an yaktuba, yaitu orang muslim yang ingin menulis sebuah tulisan au yu'allifu atau orang yang ingin na'am barakallahu fikum au yu'allifa ingin mengarang sebuah kitab au yufti atau ingin berfatwa an yatawaqqafa 'inda hududillah subhanahu wa ta'ala hendaknya dia berhenti berdiri di atas apa di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam artian nah berhenti di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah wa an yattaqillah wa an yattaqillah dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa an yaktuba lil haqq dan hendaknya dia menulis untuk kebenaran wa illam yurdin nas walaupun manusia tidak ridha. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena kalau kita mencari ridha manusia tidak akan dapat. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya keridhaan manusia adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Jadi upayakan kita jangan mencari ridha manusia. Upayakan yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak upaya usaha kita untuk mencari ridha manusia tapi tetap tidak ridha juga. Nah, barakallahu fikum kita sudah berbicara berbuat, bertindak, namun tetap dia nggak ridho, tidak terima dengan perbuatan kita. Namun kalau yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang insya Allah akan kita bisa meraihnya, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara nabar kalafikum, ya, beramal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaikahum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka beramal amal saleh, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, Jazauhum inda rabbihim. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Abada. Radiyallahu anhum maradu'an. Ini. Nah, eh, balasan mereka ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebuah surga yang mengalir di bawahnya. Menahan sungai-sungai. Kemudian Allah Ta'ala ridha terhadap mereka. Dan mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, jangan sampai kita beramal dengan sebuah amalan, ketaatan ataupun ibadah atau yang semisalnya hanya mendapatkan atau hanya demi mendapatkan keridhaan manusia. Keridhaan manusia sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ghayatun la tudrak, sebuah puncak yang tidak akan bisa diraih, namun upayakan carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena dengan Na'am barakallahu fikum amalan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan mendapatkannya dan mewujudkannya karena ridha Allah Subhanahu wa taala tidak ada na'am barakallahu fikum, tidak ada habisnya dalam artian semakin kita berupaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memberikan keridhaan kepada hambanya barakallahu fikum hafizakumullah. Namun kalau seandainya kita mencari ridha manusia, baik dengan berdusta atau memalsukan hadis atau memutarbalikkan fakta atau membuat perkara-perkara yang batil atau menyamarkan kebatilan dengan kebenaran, kebenaran dengan kebatilan itu tidak akan mendapatkan keridhaan manusia Na'am barakallahu fikum karena na'am barakallahu fikum ridho manusia itu adalah perkara yang mereka senantiasa atau seringnya ada unsur timbal balik dalam artian mereka tidak akan ridho kepada kita, nah, terutama orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka tidak akan ridho kepada kita, tidak akan senang dengan kita selama kita tidak mengikuti ajaran mereka, selama kita tidak mengikuti agama mereka. Jadi mereka berupaya berambisi untuk menghancurkan agama Islam ini baik melalui media sosial, melalui Na'am barakallahu fikum surat kabar atau melalui artikel-artikel tulisan-tulisan ceramah-ceramah mereka. Karena sebagaimana itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridha, eh, baik itu orang Yahud ataupun orang Nasara.